Eh, saya akan melanjutkan saja kajian yang hari Rebu tentang Torikoh. Ya, tentang Torikoh kita lanjutkan. Pada kesempatan Rebu yang lalu, saya menjanjikan untuk melanjutkan tentang uraian Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pada Rebu 15 Februari 2006 ketika menjelaskan tentang torikoh. Apa itu torikoh? Beliau berkata, ini hasil sadurannya, jika berbicara tentang torikoh, berarti kita sedang membicarakan intisari dan ruh Islam. Jadi kalau bicara torikoh, kita sedang membicarakan intisari dan ruh Islam serta tujuan akhir seorang muslim di dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya tujuan akhir seorang muslim dalam hubungannya dengan Allah taala. Sebelum membahas lebih jauh permasalahan ini, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisi hukum-hukum yang berhubungan dengan jasmani dan hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan hati. Bagaimana kondisi hatinya terhadap Allah di saat beramal. Ini kata Hai Umar ya. Jadi sebelum dibahas lebih lanjut tentang Torikoh, maka kita harus mengerti dulu bahwasannya Al-Quran, Wahyu Allah Ta'ala, itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan jasmani, dan membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan hati ketika dia beramal kepada Allah Ta'ala. Hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan anggota tubuh ini Selanjutnya dikenal dengan nama fikih atau fikih zahir. Jadi hukum-hukum yang membahas ya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan jasmani, jasmani manusia, maka ilmunya disebut ilmu fikih atau fikih zahir. Sedangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan sifat-sifat hati selanjutnya disebut fikhul batin yang oleh sebagian besar umat Islam dikenal dengan nama tasawuf ya oleh umat Islam mayoritas dinamakan tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan bukan sesuatu yang diadakan. Tasawuf itu hanya sebuah nama. Eh, hanya sebuah nama. Seperti dulu tidak ada nama ilmu fikih. Ya, nggak ada nama ilmu fikih. Eh, yang ada itu fikih dalam arti pemahaman agama secara utuh semuanya, baik dohir maupun batin. Tapi ke belakang fikih itu menjadi menyempit namanya untuk urusan-urusan yang sifatnya berhubungan dengan hukum lahiriah, maka itu disebut ilmu fikih. Sedangkan yang berhubungan dengan hati, maka itu disebut tasawuf. Ya. Sama juga nanti ada yang berhubungan dengan takwil dan pemahaman Al-Quran disebut ilmu tafsir. Nanti berhubungan dengan bahasa, ada nahwu ada sorof, ada Badi, ada Al-Ma'ani dan lain sebagainya, Balaghah dan lain sebagainya. Ayat-ayat yang membahas perbuatan anggota tubuh melahirkan beberapa madhab dalam ilmu fikih. Jadi ayat-ayat yang membahas perbuatan anggota tubuh seperti persentuhannya eh, laki-laki dan perempuan, persentuhan kulit, ya, contoh seperti itu melahirkan beberapa madhab dalam ilmu fikih. Ada madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki ya dan lain sebagainya. Sebetulnya madhab itu banyak. Tapi yang yang dikenal luas hanya empat. Yang bertahan ya, empat. Ada banyak sekali madhab. Kemudian ayat-ayat yang membahas berbagai permasalahan hati serta metode penyucian hati melahirkan sejumlah torikoh dalam tasawuf. Nah kalau dalam ilmu dohir ada ayat-ayat yang membahas permasalahan dohir hasilnya melahirkan madhab madhab A, madhab B, madhab C, madhab D dan lain sebagainya maka ayat-ayat yang bahas permasalahan hati juga melahirkan madhab madhab di dalam metode membersihkan ha, hati nah madhab dalam metode membersihkan hati inilah yang disebut akhirnya torikoh cara metode ya disebut tori torikoh Sebenarnya dalil atau landasan pendirian madhab dan torikoh tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu para sahabat menerima seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang suci dari gejolak nafsu, bersih dari berbagai keinginan duniawi, serta kosong dari tujuan-tujuan yang tidak benar dan berbagai sifat tercela. Setiap saat mereka berusaha memperkuat pondasi tauhid yang terdapat di dalam hatinya dengan mengerjakan berbagai ibadah seperti sholat, doa, berbagai amal soleh lain yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun menyaksikan bagaimana mereka beristihad di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah persoalan dan Rasul membenarkan kedua istihad tersebut. Kita juga melihat ada sahabat yang menjadikan puasa sunnah sebagai ibadah pokoknya ada pula yang menjadikan sholat malam sebagai ibadah pokoknya Dan ada pula yang berlama-lama ketika sujud dengan berbanyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW Di berbagai kesempatan sebagai ibadah pokoknya Kondisi-kondisi semacam inilah yang menjadi landasan munculnya berbagai madhab dalam fikih dan tarikoh dalam tasawuf. Jadi bedanya begini. Kalau kita ini menerima Islam, nafsu kita itu beda dengan sahabat. Ya. Kita ini jadi muslim tapi tumbuh dalam nafsu. Televisi, mall ya, besarnya kan seperti itu ya. Sedangkan sahabat itu ketika menerima Islam hatinya bersih, nggak punya kotoran, ya, nggak ada iri, nggak ada dengki. Sehingga mereka dengan sholatnya, dzikir, doanya itu hatinya semakin kok kokoh. Nah, sementara kita yang hatinya kotor ini butuh usaha yang lebih untuk membersihkan ha, hati tersebut. Nah, kalau sahabat kita lihat mereka saja yang udah hatinya bersih masih menempuh cara-cara khusus untuk meneguhkan hatinya. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, ada yang berlama-lama dalam sujud. Jadi sholat malamnya tidak banyak rokaat, rokaatnya sedikit, tapi sujudnya lamanya luar luar biasa. Ada yang mungkin sholat malamnya tidak banyak, tapi rajin puasa puasa. Jadi beda-beda seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya ya. Beda-beda kondisi sahabat radhiyallahu taala anhum. Setelah agama Allah Islam tersebar luas di bumi Allah sebagaimana telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersebar pula ilmu-ilmu fikih yang menjelaskan berbagai hukum zahir dan ilmu-ilmu tasawuf yang menjelaskan metode mengolah hati menjadi ihsan yaitu senantiasa memperhatikan bagaimana hubungan hati dengan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Mulia. Dalam kondisi semacam ini di tengah-tengah masyarakat tumbuh berbagai madhab dan torikoh tersebut. Maka wajar ketika Islam semakin berkembang dan semakin luas kemana-mana, maka ya orang semakin semakin mempelajari hukum-hukum syari syariat zahir dan hukum-hukum syariat ba, batin. Nah sementara ini kan banyak orang yang nggak nggak peduli dengan batin, yang dibahas zahir saja gitu kan ya. Sementara sahabatnya Rasulullah SAW itu yang dibahas ya dohirnya dibahas, batinnya juga sangat di, dibahas. Nah, ilmu yang membahas khusus tentang batin ini namanya tasawuf. Ilmu untuk menyucikan hati. Metode-metode, metode atau cara-cara yang ditempuh untuk membuat hati jadi bersih, itulah yang disebut torikoh. Itu tori, torikoh. Nanti ada yang caranya dari sahabat fulan, ada yang dari sahabat fulan gitu kan. Ada yang mungkin niru dengan berbanyak sholat malam, ada yang niru dengan torikohnya banyak buah, puasa, ada yang torikohnya banyak zikir dan seterusnya dan seterusnya. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa torikoh adalah sebuah metode atau sistem khusus yang digunakan oleh seseorang dalam menempuh jalan menuju Allah. Sampai di sini jelas ya. Jadi tidak usah bingung lagi torikoh itu apa. Karena udah gamblang. Jadi toriko itu singkatnya metode. Makanya kalau ada orang mengatakan torikoku yang paling benar, yang lain salah, itu berarti bukan bukan ahli toriko itu. Ya, gak ada seorang salik e, akan menyalah-nyalahkan toriko yang lain. Karena semua toriko itu bagus, gak ada yang jelek. Ya, semua toriko itu bagus, gak ada yang jelek selama memang toriko yang betul Torikoh yang betul Sesuatu yang bisa disebut torikoh Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Lantas bagaimana dengan torikoh alawiyah Atau yang dikenal tarekat Bani Alawi Jadi alawiyah itu Atau alawi Itu julukan yang diberikan Secara khusus untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW Yang berasal dari Hadramut Yang berasal dari Hadramut sebuah provinsi di Yaman. Kakeknya yang pertama kali pindah ke Hadramut dari Irak, dari Basrah, namanya Ahmad bin Isa. Namanya Ahmad bin bin Isa. Julukannya Al-Muhajir. Nah, Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sina Ubaidillah itu punya putra namanya Alwi. Jadi cucunya Al-Muhajir Ahmad bin Isa radhiyallahu anhu Habib Alwi ya, itu yang keturunannya terus sampai sekarang. Makanya semua nasab yang dari Hadramut itu disebut Alawiyin nama Alawiyin. Jadi anak keturunan Alawi. ini jadi kalau Anda dengar ada kata Alawi, belum tentu Alawi yang dari Hadramut. Karena ada istilah Alawi juga dipakai tapi untuk kelompok yang enggak benar itu ya, untuk kelompok yang enggak enggak benar. Tapi Alawi yang dimaksud di sini adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Hadramut keturunan Al-Muhajir Ahmad bin bin Isa rahimahullah. Nah, nah karena sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW maka menjadi sangat menarik gitu. Tentunya anak cucu Nabi ini kan belajar dari ayahnya. Nah, ayahnya belajar dari ayahnya. Ayahnya belajar dari ayahnya. Jadi kalau diurutkan kan metodenya ini masih metode keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadi torikoh yang menarik gitu untuk dikaji gitu ya, untuk untuk dipelajari dan selanjutnya di, diikuti. Lantas bagaimana torikoh alawiyah itu sendiri? Bagaimana torikoh alawiyah? Torikoh alawiyah atau tarekat bani alawi adalah sebuah metode, sistem atau cara tertentu yang digunakan oleh bani alawi dalam perjalanannya menuju Allah Ta'ala. Toreka ini mereka warisi dari leluhurnya. Yang tiada lain adalah anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataan ini membuat torikoh mereka menjadi sangat istimewa. Ya, jelas ya, sangat istimewa karena tadi itu belajar dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya, yang semua adalah anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap guru sufi memiliki torikoh yang berbeda. Setiap guru akan menetapkan torikoh sesuai makom dan halnya masing-masing. Karena itu tidak mengherankan jika setiap guru besar torikoh Bani Alawi memiliki definisi tersendiri tentang torikot ini. Ya, kalau sudah jadi guru besar ya, karena metode yang yang diwarisi itu terlampau bah, banyak. Metodenya bukan satu, metodenya sangat sangat banyak. Nah maka mereka menerapkan apa yang sesuai dengan kondisi hatinya. Contoh misalnya Habib Syekh. Semoga Allah manjangkan usianya dalam kebaikan dan kesehatan. Habib Syekh itu torikohnya alawiyah gitu. Tapi torikoh alawiyahnya Habib Syekh bagaimana? Torikohnya solawat. Ya torikohnya solawat. Beda dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Hadramut. Beliau seorang alawiyah, tapi tarikohnya apa? Dakwah. Menebarkan il, ilmu. Ceramah, ceramah. Makanya jangan suruh Habib saya keliling dakwah. Habib, jenengan keliling dakwah, ceramah seperti Habib Novel atau seperti Habib Muhammad bin Husin. Beda. Memang metode mendekatkan dirinya dengan menebarkan sholat, sholawat. Walaupun beliau bisa ceramah. Gitu. Walaupun bisa ceramah. Tapi fokusnya pada sholat, solawat karena itu yang sesuai dengan kondisi hati hatinya atau halnya atau makomnya. Jadi setiap guru besar punya punya metode tersendiri di dalam torikoh bani ala alawi sesuai halnya masing-masing. Sehingga torikoh ini jadi kaya. Kaya apa? Karena guru besarnya banyak, ya guru besarnya banyak dan e, menerapkan torikoh itu sesuai dengan hal guru besar tersebut. Sehingga masyarakat itu kalau mau mencocokkan dirinya, saya ini cocoknya ikut Toriko Alawiyah yang model mana yang mau diikuti ini? Yang memperbanyak solawat atau memperbanyak apa namanya baca Al-Quran, dikir, wirid dan lain sebagainya. Itu nanti bisa. Saya akan lanjutkan ya. Nah, karena itu tidak mengherankan jika setiap guru besar Toriko Bani Alawi memiliki definisi tersendiri tentang Toriko ini. Dalam berbagai kesempatan mereka telah memberikan gambaran ringkas tentang torikohnya. Di antara mereka ada yang menguraikannya secara panjang lebar dan, dan ada pula yang menguraikannya eh, dengan singkat. Kendati banyak dan mendefinisikan men, eh, kendati banyak dan bervariasi, tetapi definisi yang mereka sampaikan saling mendukung dan tidak bertentangan. Ya, emang torikohnya sama ya, walaupun cara menyampaikannya yang panjang lebar, ada yang sing singkat. Gak ada definisinya saling bertan bertentangan. Definisinya itu saling menguatkan dan saling saling mendukung. Tapi dalam kesempatan ini saya akan membahas definisi Torikoh Bani Alawi yang pernah disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Fagih Ba'alawi yang dapat julukan Alamatud Dunia. Allah Alamatud Dunia, orang yang paling alim di dunia ini. Alamatud Dunia. Itu beliau lahir di kota Terim pada sekitar tahun 1089 Hijriah. Jadi kurang lebih sekitar 400 tahun yang lalu ya, 1089 Hijriah. Ini Habib uh, Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Faqih itu yang punya kitab Rasyafat. Ya, punya kitab Rasyafat. Selanjutnya uh, beberapa hal penting yang beliau sampaikan dalam definisinya tersebut akan kami bahas dalam bab-bab tersendiri. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana definisi Torikoh alawiyah dalam pandangan Habib Abdurrahman bil Nanti akan saya uraikan satu persatu, tapi biar kita tahu dulu definisinya Torikoh alawiyah itu seperti seperti apa. Beliau menyampaikan ketika ditanya ya, apa dan bagaimana Torikoh Sadah Al-Abi Alawi? Apakah cukup didefinisikan dengan ittiba Al-Qur'an dan Sunnah ya. Dan kemudian apakah antara eh, tokoh-tokoh di Bani Alawi ini dalam torikohnya ada perbedaan dan pertentangan atau ti atau tidak? Dan apakah torikoh, torikoh Bani Alawi ini bertentangan dengan torikoh-torikoh yang lain atau tidak? Ketika ditanya seperti itu, maka beliau menjawab. Jadi ada tiga pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah cukup definisinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Apakah cukup seperti itu? Ah, kemudian antara tokoh-tokohnya torikohnya ini bertentangan atau ti? tidak. Kemudian torikoh Bani Alawi ini kalau kalau dibandingkan torikoh-torikoh yang lain senada, seiring atau berten, bertentangan. Maka beliau menjawab, ketahuilah sesungguhnya torikoh anak cucu Nabi dari keluarga Abi Alawi atau Bani Alawi merupakan salah satu torikoh kaum Sufi. Ya, merupakan salah satu torikoh kaum Sufi. Jadi bukan bukan torikoh yang keluar dari kelompok sufi. Mereka ini anak cucu Nabi ini juga para su, sufi. Maka torikohnya ya salah satu torikoh sufi. Yang dasarnya atau landasannya adalah ittiba. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Memang landasannya itu. Mengikuti Al-Quran dan, dan Sunnah. Sedangkan bagian utamanya Memang semua orang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi bagian utamanya di mana gitu? Karena Al-Quran itu luas, Sunnah itu luas. Begitu ya. Seperti anda ditanya, tadi makan siang di mana? Grand Mall. Makan siang di mana? Paragon. Makan siang di mana gitu ya? Solo Square, misal begitu. Orang ya bingung yang dimakan apa? Masuk warung mana gitu. Masakannya apa kan? Ditanya itu kan. Karena terlalu banyak di situ orang yang jual makanan yang bisa disantap juga terlalu banyak. Nah, kalau orang bilang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, nah, terus yang yang yang mana yang menjadi pokoknya gitu loh. Karena toriko itu kan metode. Dan tidak mungkin orang kemudian eh, apa namanya mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah secara keseluruhan eh, dalam satu waktu. Pasti dia akan mengambil sesuatu yang yang menjadi ciri khasnya. Seperti itulah yang dilakukan para sahabat sahabat. Gak mungkin sahabat itu kemudian di saat yang yang sama dia apa namanya eh, puasa, di saat yang sama dia sedekah sebanyak mung, mungkin ya, di saat yang sama dia zikir sebanyak mungkin, di saat yang sama dia juga pergi ke pasar, di saat yang sama dia ji, jihad fisabilillah, itu, itu hampir susah, ya kan? Hampir su, susah. Ada yang di saat yang sama puasa sambil jihad ada gitu. Tapi di saat yang sama dia e, ketika nggak punya duit, ya nggak punya duit, terus memang hidupnya nggak mau cari dunia, ya hidupnya di rumah sahabat itu dalam kondisi yang sholat puasa, sholat puasa, sholat sholat puasa, nggak pergi ke ke pasar. Beda dengan Sina Abu Bakar Siddiq yang torikohnya sering pergi ke ke pasar itu. Sina Umar bin Khattab yang sering pergi ke pasar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajmain yang mereka beliau-beliau pergi ke ke pasar karena Al-Qur'an itu global luas gitu ya. Nah, terus yang paling pokok yang mana gitu. Roksuha apa? Apa intisarinya sebetulnya dari Thariqah Bani Alawi? Maka dijawab intisarinya adalah sidqul iftiqar wa syuhudul minnah. Sidqul iftiqar wa syuhudul minnah intisari dari tarekat Bani Alawi adalah sidgul iftikor. Apa itu sidgul iftikor? Benar-benar merasa butuh kepada Allah. Yang pertama, benar-benar merasa butuh kepada Allah. Yang kedua, syuhudul minnah. Senantiasa bisa melihat karunia Allah Ta'ala. Ya, senantiasa bisa melihat karunia Allah Ta'ala. Jadi bahwasanya semua yang dilakukan, sholatnya, puasanya, zikirnya, ngajinya, itu bukan usaha dia, tapi itu murni Allah yang ngasih. Jadi inti intisari Toriko Bani Alawi sebetulnya di situ. Entah ketika sholat, entah ketika puasa, sidkul iftikor. Jadi kalau sholat itu ya betul-betul butuh sholat. Kalau puasa, betul-betul butuh puasa. Kalau cari ilmu, betul-betul butuh cari il ilmu. Kemudian ketika dia sholat, betul-betul butuh sholat dan tidak pernah merasa dia yang sholat. Dia merasa saya bisa sholat karena Allah yang ngasih kekuatan, Allah yang ngasih uh, rezeki, Allah yang ngasih kesempatan, Allah yang ngasih hidayah, hidayah Allah yang ngasih tem tempat. Jadi di saat yang sama sungguh-sungguh, tapi di saat yang sama merasa tidak punya apa-apa. Itu intisari Torikoh Bani Alawi. Jadi mengamalkan Al-Quran ya diamalkan, sunnah ya diamalkan. Tapi coba lihat ini metodenya, pengamalannya itu seperti ini. Nah, kalau kita kira-kira bagaimana? Sudah merasa butuh sholat, bisa? sidqul iftikor, sungguh-sungguh butuh sholat. Jujur saja. Kita sholat, yang penting, ya Allah, sudah tak tunaikan, selesai gitu kan. Ya, terpaksa, beban gitu. Ya, kemudian syuhudul minnah, bisa kita merasakan betul ini karunia Allah. Susah kan? Masih sedekah kadang kita merasa saya loh yang sedekah, saya ngasih loh ya. Gitu kan? Bukan oh, saya yang yang bimbing kamu, loh. saya yang saya yang saya yang saya yang. Tapi kalau dalam tariqah alawiyah tidak ada seperti itu. Sidqul iftikar, ya kesungguhan dalam merasa butuh kepada Allah, wa syuhudul minnah. Dan senantiasa bisa melihat semua itu atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tariqah ini mengikuti berbagai ketetapan hukum yang ada. Ya, dengan metode khusus. Jadi Tariqah Alawiyah tidak pernah menyimpang dari apa yang ditetapkan syariat. Apa yang ditetapkan syariat ya jalankan. Suruh sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, haji ya haji. Ya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dijalankan. Tapi dengan metode khusus. Ya, menerapkannya itu dengan metode khusus. Seperti yang pernah kita kasih contoh sederhana. Orang mau menerapkan sunnah Nabi. Mencabut bulu ketiak. Itu kan sunnah Nabi bulu ketiak dicabut, jangan dikerok. Ya, bulu ketiak itu di dicabut ya, jangan di dikerok. Sunahnya seperti itu. Uh, orang laki ya, orang laki disunahkan begitu. Nah, kemudian ada ada orang laki dia di di depan rumah atau di tengah masjid ya dia buka baju walaupun aurat tertutup buka baju kemudian cabuti bulu ketiak gitu ditanya kamu lagi ngapain sunnah sunnah ya sunnah Nah, emang mencabut bulu ketiaknya sunnah, cuman caramu nggak beres gitu ya. Caramu nggak beres. Nah ini cara pengamalan sunnahnya inilah itu ciri khas Torikoh Bani Alawi. Mereka punya cara khusus dalam menerapkan Al-Quran maupun sun, sunnah, yaitu dengan cita rasa yang sangat sangat tinggi. Uh, metode khusus ya. Kemudian mereka menyempurnakan semua dasar, semua dasar-dasar dalam agama disempurnakan agar bisa cepat sampai kepada Allah Taala dasar-dasar misalnya tauhidnya, ikhlasnya disempurnakan biar bisa cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hukum yang ada hanyalah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku lahiriah. Sebagaimana kita ketahui, ilmu hukum yang ada ini fikih itu ya. Salat yang batalkan salat apa? Puasa, batalkan puasa apa? Yang batalkan wudhu apa? Syarat sahnya salat apa? Itu cuman bahas uh, eh, fikih zahir. Hal-hal yang berhubungan dengan lahiriah, perilaku lahiriah. Sebab ilmu tersebut disusun untuk mengatur masyarakat umum dan kaum awam lainnya. Untuk mengatur masyarakat umum dan kaum awam lainnya. Tidak diragukan bahwa kedudukan manusia dalam beragama berbeda-beda. Oleh karena itu bagi orang-orang khusus diperlukan pula ilmu khusus. Ya, untuk orang-orang khusus diperlukan ilmu ilmu khusus. Ilmu yang menjadi pusat perhatian kaum khusus. Ilmu yang bahas hakikat takwa dan perwujudan ikhlas. Ilmu tersebut merupakan jalan lurus siratal mustaqim yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Ilmu itu tidak dapat diajarkan dengan cara biasa. Bahkan setiap bagian darinya perlu didefinisikan secara khusus. Itulah ilmu tasawuf, ilmu yang digunakan oleh para sufi untuk bersuluk menuju Allah Ta'ala. Jadi secara lahiriah Tariqah Bani Alawi adalah ilmu dan amal. Secara lahiriah Tariqah Bani Alawi karena sidgul iftikor ya. Nah, ilmu dan dan amal. Karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah Betul kan? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Ilmu dan amal Itu secara zahir eh, Sedangkan secara batiniah Ia merupakan sebuah kesungguhan Dalam menghadapkan diri kepada Allah Dengan melakukan segala hal yang diridhoi Allah Dan dengan cara yang diridhoinya pula Secara zahir Ilmu dan amal Tapi batinnya sungguh-sungguh ya Sungguh-sungguh mencari ridho Allah dan dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tariqah ini membimbing seseorang untuk menyandang semua akhlak luhur dan mulia serta menjauhi semua sifat hina dan tercela. Tujuan tariqah ini tiada lain adalah untuk mencapai kedekatan dengan Allah dan beroleh fatah. Tariqah Bani Alawi merupakan sebuah tariqah yang membimbing seseorang untuk mampu memahami, mengamalkan dan meraih asrar, maqamat dan ahwal yang diwariskan dari generasi solehin ke generasi solehin berikutnya dengan mempraktekkan, merasakan dan mengamalkannya secara langsung sesuai dengan fatah, anugerah dan karunia Allah. Perlu diingat, jadi toriko ini diwariskan. Ya, cara mewariskannya bagaimana? Cara mewariskan toriko ini pertama, ya, dengan mempraktekkan. Jadi bukan dengan teori. Toriko Bani Alawi itu adalah bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, bla bla tidak bisa. Jadi nggak bisa dengan dengan teori, tapi dengan praktek praktekkan. Ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian bukan cuma praktek. Misal ada orang praktek rotipan, maulidan ya kan, baca maulid, baca rotip, Ini kan bagian dari thariqah Bani Alawi. Tapi praktek tok nggak pakai rasa, ya nggak jadi, dipraktekkan dan dirasakan. Jadi kalau baca maulid ya sampai bisa kroso gitu. Baca rotip sampai bisa dapat rasa gitu. Ikut ngaji begini bisa sampai dapat rasanya. Cari il, ilmu nih, dipraktekkan dan dira, dirasakan. Kemudian setelah itu diamalkan. Ya, diamalkan secara langsung. Jadi tidak tidak ditunda-tunda. Ini dapat ilmu A, dapat ilmu B, dapat ilmu C, nanti prakteknya tahun depan. Tidak begitu. Di tariqoh Bani Alawi itu senangnya itu praktek amal, praktek amal, praktek amal dan cari rasanya dan cari rasanya. Nah, Eh, sesuai dengan fatah anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Naam. Uh, ya, sekarang kita akan bahas dulu ya. Bahas dulu tentang sidqul iftikor dan syuhudul minnah. Ini waktunya masih ada enggak nih? Jam berapa nih? Saya lagi mau ngajar di Man. Hah? Jam 9 kurang 15. Saya sudah bicara berapa menit nih? 30 menit? Berapa menit? Lima menit. <laughs> Pelanggaran tuh, lima menit tuh. Tiga puluh menit, ya. Tiga puluh menit. Nah, nanti kita akan bahas secara torikohnya belakangan. Yang penting kita akan inti inti torikohnya dulu ya. Inti torikohnya. Nanti tokoh-tokohnya, terus uh, sejarah ini torikoh ini diterima dari siapa, bagaimana dan seterusnya dan seterusnya akan kita bahas nanti. Kita bahas dulu, tadi dikatakan Torikoh Bani Alawi itu dasarnya adalah mengikuti Al-Quran dan Sun, Sunnah dengan cara khusus. Ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan cara khusus. Sebagai sebuah Tarikoh Sufi, Tarikat Bani Alawi sedikit pun tidak pernah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang bilang Sufi itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, berarti nggak ngerti Sufi. Karena sufi itu syarat nomor satu harus menguasai Al-Quran dan menguasai sunnah dan mengamalkannya. Jadi nggak mungkin seorang sufi kemudian melanggar Al-Quran dan melanggar sunnah. Itu sudah sangat-sangat tidak tidak mungkin. Setiap torikoh dibangun dengan berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Berlandaskan itu bukan cuma mengambil sumber hukum mengambil sumber hukum dari Al-Quran dan sunnah. Bukan itu. Bukan itu. Berlandaskan Al-Quran dan sunnah itu ya nafasnya ya Al-Quran, nafasnya ya sunnah. Jadi orang-orangnya itu betul-betul memahami, mengerti, merasakan dan mengamalkan gitu. Al-Qur'an dan dan sunnah. Seperti itu e, eh, torikoh para sufi termasuk diantaranya antaranya torikoh Bani Alawi. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taalaanus sebagai salah satu tokoh dalam tarikat Bani Alawi dalam sebuah syairnya beliau pernah mengatakan zam kita bollohi wa sunnatan waktat hadakallahu bil aslafi. Ya, walzam kitabullah. Tekuni selalu. Walzam itu dari lazima, ilzam itu. Gak boleh berpisah, gak boleh meninggalkan. Gak boleh menjauhi. Walzam, selalu tekuni, selalu pegang itu. Kitabullah. Ya, Al-Qur'an. Pegang terus itu Al-Qur'an. Al uh, watba sunnatan dan ikuti sunnah. Jadi kalau ada orang bilang Habib gak nggak ngerti Al-Qur'an, nggak ngerti sunnah atau thariqah alawiyah itu menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah, maka yang ngomong itu gak ngerti thariqah alawiyah. Karena tokoh-tokoh dalam thariqah alawiyah selalu mengatakan walzam kitabullah wadba sunnatan ada hadakallah bil aslafi. Ya, dan semoga Allah memberimu petunjuk dengan kamu meneladani salaf Allah memberimu petunjuk. Jadi ada tiga, yang satu tekun megang Al-Qur'an, yang kedua ikuti sunnah, yang ketiga teladani ya, teladani para sa, para salaf. Ikuti para salaf, artinya generasi ulama-ulama ter terdahulu. Dalam bukunya Risalatul Muawana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan, engkau hendaknya selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Sebab kedua-duanya adalah inti agama Allah yang benar dan jalan Allah yang lurus. Barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan selamat, beruntung, mendapat petunjuk dan perlindungan. Dan barang siapa menyimpang dari keduanya, maka ia akan tersesat, menyesal dan binasa. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai pemimpin dan pengendali hidupmu. Kembalikanlah segala hal kepada keduanya, demi melaksanakan wasiat Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala mewahyukan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Hai hey, orang-orang beriman, taatilah Allah dan rasul, dan taatilah rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Yang dimaksud dengan kembali, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau ada pertentangan, perbedaan pendapat, kembalikanlah kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Kata Habib Abdullah bin Al Haddad, yang dimaksud adalah kembali mengikuti Al-Qur'an dan sun sunnah. Jadi tidak ada Habib kok nggak berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah. Makanya apa ya aneh kalau orang mengatakan amalan Toriko Bani Alawi itu tidak berlandaskan Al-Quran dan dan Sunnah. Maulid nggak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Solawatan nggak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu aneh karena selalu Toriko Bani Alawi itu meneliti Al-Quran, meneliti Sunnah, meneliti Al-Quran, meneliti Sunnah. Mau amal tuh dilihat amalnya ada ndak di Al-Qur'an, ada ndak di sun, sunnah. Enggak mau sedikit pun nyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah tuh enggak mau. Dikit aja enggak mau. Maunya selalu di relnya Al-Qur'an dan dan sunnah. Karena yakin enggak mungkin orang yang enggak berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah selamat tuh enggak mungkin. Mau selamat ya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan dan sunnah. Nah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Usikum bima intana ini tasamtum bihi lan tadhillu abada kitabullahi wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, aku wasiatkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Kata Habib Abdul Haddad, jika engkau ingin meraih petunjuk, menempuh jalan yang suci dan lurus, serta tidak ada keraguan di dalamnya, maka timbanglah seluruh niat, budi pekerti, perbuatan dan ucapanmu dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang sesuai dengan keduanya kerjakan dan yang bertentangan dengan keduanya segera tinggalkan. Kemudian beramalah dengan penuh kehati-hatian serta selalu pilihlah yang terbaik. Jadi tidak, tidak sekedar mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, itu mesti suruh hati-hati. Dan Al-Quran dan Sunnah ini bukan cuma untuk menimbang amal dohirnya toh. Ini dohirnya sesuai tidak sama Al-Quran dan Sunnah. Hatinya juga suruh ngecek ini. Hatimu sesuai tidak sama Al-Quran dan dan Sunnah. Itu torikoh Alawiyah. Siapapun yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah serta tidak mencurahkan segala kemampuannya untuk mengikuti Rasulullah SAW, namun dia mengaku memiliki kedudukan di sisi Allah Taala, maka jangan sekali-kali kau tertarik dengannya dan jangan pula menaruh perhatian kepadanya. Meskipun dia mampu terbang di udara, berjalan di atas air, melipat jarak dan memiliki berbagai kelebihan lainnya. Jadi kalau sampai ada satu orang gitu ya, bisa terbang, bisa jalan di atas udara, punya punya keramat macam-macam lah, dianggapnya keramat. Tapi perilakunya itu nggak sesuai sama Al-Qur'an dan Sunnah. Ya udah jangan diikuti, jangan dilirik, ngelirik aja nggak boleh. Ya, jangan dilirik, apalagi nih ngikuti. Jangan percaya dengan orang-orang yang semacam itu. Sebab berbagai keajaiban itu juga sering terjadi pada diri setan. Oh, setan tuh yo luar biasa loh ya. Ahli sihir, tukang sihir juga luar biasa. Dukun, peramal, ya, ahli nujum, dan orang-orang sesat lainnya. Ini orang-orang yang tersesat yang model-model punya kelebihan-kelebihan gitu juga bah, juga banyak. Gitu. Sebagaimana pernah diceritakan kan, ada satu Habib tuh di India lagi ngajar murid-muridnya seperti ini. Nah, kok ada satu uh, eh, non Muslim, ya non Muslim terbang ini lagi ngajar di alun-alun, di alun-alun yang sama ada non muslim terbang. Nah kira-kira kalau jenengan jadi murid saya, kemudian ada di depan situ orang yang terbang, lihat saya atau lihat yang terbang? Jujur mawon. Lihat yang terbang karena dianggap Habibie ah, Raiso Popo kan begitu ya. Itu ada yang ter terbang, itu orang hebat, itu orang luar biasa. Padahal itu lagi nyebarkan agamanya itu. Non muslim itu lagi nyebarkan agamanya. Nah, ini murid-muridnya kok terpengaruh gitu. Lihat orang terbang aja langsung kagum, wah itu bisa terbang ya. Makanya Habib ini demi menjaga murid-muridnya, ambil sandalnya, kelompennya itu, teklek itu diambil, terus ngomong sama tekleknya, eh turunkan orang itu ya. Tekleknya ditaruh sama Habib tadi, tekleknya ditaruh. Tekleknya ini terbang. <laughs> ya, ngejar itu non muslim yang lagi apa namanya pamer kesaktian ya. Ini tekleknya terbang tuh, kemudian persis di atas kepala mukul-mukul tuk tuk tuk tuk tuk sampai turun ke bawah gitu. Nah, akhirnya murid-muridnya baru baru yakin oh ternyata ini guru saya luar luar biasa. Makanya jangan mengukur maksudnya begini loh, jangan mengukur kelebihan orang itu dari bisa terbang, bisa jalan di atas ah, air, atau baru yakin sama seorang kalau udah muncul keramatnya, muncul kelebihannya, oh baru yakin saya gitu ya. Yang repot nih. Kadang kita sedekah itu ya, hasil pandak loh. Yang jelas Allah sudah mengatakan kamu akan dibalas sampai 700 kali lipat. Yakin itu, masa kamu nggak yakin sama Allah? Ya. Masa nggak yakin sama Allah? Allah bilang kamu akan dibalas sampai 700 kali lipat. Udah nggak usah mikir yang lain, nggak mungkin Allah bohong gitu. itu ya, yakin sama Allah gitu. Perkara udah tampak belum tampak nggak usah diurusin gitu. Itu orang Toriko Alawiyah itu diajarkan begitu. Diajarkan untuk meyakini setiap ucapan Allah, ucapan Rasulullah SAW. Syariat itu diyakini nggak yakin sama penampakan-penampakan walaupun hebatnya luar biasa kecuali kalau muncul dari orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, uh, diceritakan di sini ya. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu suatu ketika berniat mengunjungi seseorang yang dikenal sebagai seorang waliullah. Jadi ada orang dikenal sebagai waliullah. Abu Yazid Al-Bustami ini waliullah juga. Tapi begitu dengar ada waliullah, maka beliau pergi. Kenapa? Pengen cari berkahnya dan cari ilmunya. Beda dengan orang zaman sekarang. Begitu dengar ada orang yang yang dikenal kehebatannya gitu ya. Dia orang hebat. Dengar ada orang dikenal kehebatannya. Bukan mendatangi dan cari berkahnya. Biasanya kena penyakitnya setan. Ah, dia itu biasa aja itu. Enggak enggak terlalu luar biasa itu. Jadi bukan bukan mengagungkan orang itu justru mengecil mengecilkan atau menghinakan gitu ya. Karena mungkin takut bersaing ya, takut ber bersaing. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari jiwa yang seperti itu. Nah, Nabi Yazid Al-Bustami dengar ada satu orang yang dikenal kesolehannya, kewaliannya. Maka beliau berangkat cari orang tadi. Ya. Abu Yazid duduk di masjid menunggu kedatangan orang tersebut. Namun ketika orang itu tiba, Abu Yazid melihatnya berdahak dan membuang dahaknya ke dinding masjid. Jadi orang tadi mungkin lagi flu apa, Makan dahak, dahaknya itu diludahkan ke arah dinding mas masjid. Maka seketika itu pula Abu Yazid pulang, tidak menemuinya seraya berkata, lihat orang ini seperti itu langsung beliau bangun pulang, nggak jadi ketemu lagi. Kenapa? Beliau mengatakan, bagaimana mungkin orang seperti itu dapat dipercaya untuk memegang berbagai rahasia Allah, sedangkan ia tidak dapat menjaga berbagai adab yang diajarkan dalam agama. Lawang sama rumahnya Allah aja dia nggak sopan kok. Masa mau dipercaya sama Allah untuk megang rahasianya Allah? Sama rumahnya Allah aja dia nggak sopan. Masa dia mau dipegang apa? Dikasih rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kok alawiyah itu selalu megang syariat. Jadi kalau ada secara syariat nggak beres gitu ya, ya nggak dipercaya orangnya. Ya nggak diper, dipercaya. Terus kita pegang sama syari syariat. Makanya orang-orang yang yang betul-betul berpegang pada tariqah Alawiyah tidak mungkin dia ngantongi rokok masuk masjid, nggak mungkin. Apalagi ngerokok dalam masjid. Ngantongi rokok masuk masjid aja nggak mungkin. Kenapa? Nggak pantas ini. Ini benda makruh. Bukan haram kan? Ini makruh. Menurut ulama yang lain ini ha, haram. Masa saya bawa barang haram ke masjid? Ya, walaupun saya menganggap ini makruh, tapi orang lain menganggap ini ha, haram. Masa saya bawa benda haram ke masjid atau saya benda bawa benda makro ke dalam mas, masjid. Ini rumahnya Allah taala. Gak pantas ini. Itu toriko alawiyah tuh rasanya sampai seperti itu. Ya semua dirasakan. Sehingga ketika masuk masjid, ini rokok nggak ikut masuk walaupun dia merokok Rokoknya ditaruh di jok motornya, ditaruh di di luar. Ya ini namanya salik ini, orang yang betul-betul menekuni tori toriko nggak terus rotip hadatan tuh ya sama rotip atos, kedulatif, maulidan. Wow, saya udah toriko alawiyah nanti dulu menekuni zikir zikir zikir yang ada di Toriko Alawiyah. Saudara, ikut Toriko Alawiyah nanti dulu mas. Toriko Alawiyah itu luas. Gak bisa cuman kamu baca rotib kemudian kamu ikut Toriko Alawiyah. Toriko Alawiyah itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi yo ya amal no kabeh. Ya, kamu rotib yo ya jalan, tapi yo ya yang sopan gitu. Ya, yang sopan dalam dalam masuk mas masjid itu. Ini kalau udah tahu begitu kan indah ini Toriko ini. Ini Toriko ini tidak menggantungkan pada satu satu Amalan enggak. Semua amalan bisa menyampaikan ke Allah Ta'ala. Semua amalan. Tapi nanti dipilihkan gitu loh. Yang pantas yang mana nih buat fulan. deh Kita disuruh lihat. Kira-kira buat kamu yang pantas yang yang mana. Yang kamu ringan. Yang kamu mu mudah. Karena ada orang tuh yang ngajar mudah. Ya, tapi disuruh suruh puasa nggak mudah. Ya, ada orang yang puasa Dawud mudah gitu ya. Tapi suruh ceramah moh dia nggak nggak bisa dia. nggak mudah padahal juga punya il, ilmu kan. Torikohnya beda, beda-beda. Jalannya itu beda-beda. Nah insya Allah ini kan Senin, Selasa, Rebu ya. Nah hari Rebu karena saya mau ke Pekalongan. Pekalongan atau mana Rebu pak? Hah? Rebu. Rebu Bojonegoro ya. Besok Rebu. Besok Selasa kan ya. Tidak, Selasa Bojonegoro. Rebu. Rebu itu saya mau ke Semarang, kemudian mau ke Boyolali atau mana gitu ya. Jadi mungkin malamnya mungkin ya, malamnya nggak bisa ngajar Torikoh Alawiyah ini. Ya, jadinya dimajukan seka, sekarang. Nanti kalau Habib Muhammad istrinya udah melahirkan, ya nanti Rebu kita tagih Habib Muhammad ganti ngajar fikih, fikih tasawuf. Setuju ya? Dah, ini panitia Diman sudah bingung ini kok Habibnya belum nyampe, nyampe ini. Karena udah jam 9 lewat berapa menit? Sembilan tepat ya, sembilan tepat. Sampai di sini jelas ya. Jadi Tariqah Alawiyah itu betul-betul berpegang pada Al-Quran dan dan Sunnah. Jadi Sunnah Nabi tadi kenapa ini sampai jangan diikuti karena dia nggak pegang Sunnah. Di masjid itu ada adab-adab yang luar luar biasa. Harus betul ta'zim sama masjid. Jadi orang kalau meludah itu tidak boleh meludah ke arah kiblat gitu loh. Jadi kalau meludah itu jangan ke arah kiblat ini kan arah tempat so Sholat arah ngadep Allah. Kalau mudah ya ambil arah yang lain, jangan arah ke sana. Ini adab sopan santunnya. Jadi kalau ada orang kok nggak sopan santun kepada Allah gitu ya, makanya nggak mungkin dia jadi wali Allah, nggak mungkin. Itu syariatnya begitu. Meskipun kalau kita husnudon sama orang, prasangka baik harus gitu ya. Tapi untuk mengikuti seorang ya syariat harus ditetapkan. Saya prasangka baik sama dia, tapi saya nggak ikuti dia gitu. Paham kan? Kenapa? Udah, salah syariat dia nggak benar, saya nggak bisa ikut dia. Walaupun saya prasangka baik, mudah-mudahan dia wali Allah, tapi saya nggak bisa ikut ikut dia. nggak merendahkan itu. Tapi untuk ngikuti, yang kamu ikuti harus betul-betul orang yang pegang syari syariat. Itu toriqoh alawiyah. Sampai di sini jelas? Jelas atau jelas? Ini kan jelasnya kok diem semua kenapa nih? Insyaallah jelas ya. Nah, sebagai penutup kajian malam hari ini, saya mau minta satu Al-Fatihah ini Majlis Ar-Raudhah lagi berduka. Eh, salah satu relawan <clears throat> kesayangan saya. Ya, salah satu relawan kesayangan saya yang yang punya jasa sangat banyak pada saya sejak awal perjuangan saya dalam berdakwah di Majlis Ar-Raudhah. Mulai dari saya di rumah ibu saya gitu ya. Itu pertemuan perkenalan pertama kali dengan beliau itu di bulan Ramadan. Ketika setiap malam itu saya buat kajian itu almarhum itu datang naik motor jauh-jauh dari Ngawi, bawa nasi bungkus. Ya, bawa nasi bungkus. Nah, relawan saya yang paling utama Pak Tarmin tadi maghrib meninggal dunia. Ya, di Ngawi ya. Semoga <clears throat> beliau e, dipertemukan dengan kakek saya Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan para ambi wal mursalin, para aulia wasolihin dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dijadikan anak keturunannya soleh dan solehah ila yaumil qiyamah. Dijadikan istri yang ditinggalkan bisa sabar, bisa ridha dan dijaga oleh Allah taala selama-lamanya dan semoga kita semua kelak bisa menyusul beliau dengan husnul khatimah setelah panjang usia dalam kebaikan, kenikmatan dan ketaatan. Ala hadiniyah wa ala kunyatin salihatin jami'an nafi'ah wa ala manawahibuna ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Jadi Pak Tarmin itu sakit tuh nggak nggak ngeluh. Sakit tuh cuma istighfar, dikir, istighfar, dikir, minta maaf. Dan kalau ada relawan-relawan Rodo tuh berangkat jenguk, selalu ditanya gimana Habibnya, sudah izin belum? Jangan sampai nanti kesini semua uh, kerja baktinya berhenti. Gitu. Ya, beliau dalam kondisi sakit, alhamdulillah bisa umroh dan bisa haji. Sakit itu berangkat ah? berangkat haji. Jadi tuntas tugasnya sebagai muslim tuh rukun Islam sampai lima tuh udah dijalankan, dijalankan semua. Udah banyaklah kenangan. Ini setiap pondasi yang ada di Rodo ini beliau dulu ya ikut ikut gali, masuk sampai ke bawah, ikut susah-susah ya. Semoga Allah memberi beliau kemudahan di alam barzah sana ya. Semoga merasakan merasakan manisnya manisnya jerih payahnya di dunia eh, saat ini dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita bisa nyusul dalam keadaan yang baik. Oh, meninggalnya hari Senin. Ya, Senin terakhir di bulan Rabiul Awal itu. Jadi hari yang disukai oleh Allah untuk meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal hari Senin luar biasa kan ya. Kalau buat saya suatu hadiah itu bisa meninggal di hari hari Senin. Jadi sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya manusia nggak nggak luput dari kekurangan. Beliau ya pasti punya kekurangan. Ya, semoga Allah mengampuninya ya. Nah, sering itu Pak Tarmin tuh udah mau meninggal nggak jadi terus jatuh jatuh dari motor itu masuk ke bawah truk gitu ya. Tapi ya selamat gitu ya. Ke bawah truk selamat. Memang ajalnya belum waktu itu jatuh ketika jadi relawan Raudhah untuk acara bedah buku di Masjid Agung, jatuh dari mobil gagar otak yang sangat parah gitu ya. Kalau dokter tidak akan sadar, kalau sadar juga tidak akan ingat orang gitu ya. Ternyata nggak sampai seminggu sadar pulih total, ingat gitu. Ya, sehat. Jadi banyak banyak keanehan. Tapi memang Allah menyayanginya ya dibawa udah daripada di dunia kumpul sama Edwin sama Bib Novel mumet kamu gitu ya. ya. Udah sana ketemu sama kakek-kakeknya saja itu. Karena sakitnya cukup cukup parah. Ya ada sakit yang cukup parah sekian lama tapi beliau sabarnya luar luar biasa dan tidak pernah cemberut. Saya belum pernah ketemu Pak Tarim itu cemberut, selalu senyum. Selalu senyum. Gak seperti apa namanya Mas Suroto itu. Nah, itu kadang cemberut, kadang senyum gitu ya. Kadang cemberut, kadang senyum. Kalau Pak Tarmin itu senyum terus tuh. Sakit pun ditilii senyum. Dan saya masih ingat ketika gagal otak itu nggak sadar gitu ya. Kata dokter ini nggak sadar pak Saya masuk ICU, begitu saya masuk langsung duduk, bib, cium tangan gitu. Itu Pak Tarmin Ini katanya nggak sadar Pak nggak sadar pak ini Ya udah biar saya mau ketemu saya gurunya Saya mau ketemu murid saya Itu tidur gitu ya Begitu lihat saya Langsung duduk, bib gitu, cium tangan gitu ya Saya kata dokternya besok boleh pindah kamar biasa gitu ya. Ini diantara keramat ini keramat ini Keramatnya Pak Tarmin insya Allah itu istiqomah cintanya sama majelis luar biasa dan majelis ar-raudhah. Jadi kalau saya dikatakan punya relawan rodoh yang saya anggap betul-betul lulus jadi relawan itu ya Pak Tarmin. Itu relawan yang tidak kenal, tidak eh, tidak pernah minta budi. Tidak pernah minta. Kalau punya duit tuh selalu ngasih pulsa listrik buat rodoh. Padahal beliau bukan orang mampu. Punya uang berapa? Titip pulsa ke Edwin kadang. Ya Win ya? Dari rodoh awal, dari nol titip pulsa 500 ribu 1 juta 500 ribu 1 juta itu Pak Tarmin nggak ada yang ngerti kan nggak ada yang ngerti ngasih pulsa listrik jadi jenengan ngaji-ngaji itu dulu di depan sini Rodo itu listriknya dari Pak Tarmin ya memang perintah Rasul kan Uthguru mahasina mau takum sebutkan yang kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia di antara di antara kalian karena ini akan jadi pahalanya kalau kita sebutkan kebaikannya nggak mungkin orangnya ria ujub sumpah kan udah selesai gitu Ya, kitanya harus kitanya harus nyebutkan. Kalau kita nggak sebutkan berarti kita nggak tahu budi. Ya nggak tahu bu, nggak tahu budi. Tidak pernah minta dibalas, nggak pernah minta disan, disanjung. Kalau dijenguk oleh teman-temannya bilang ini lagi kerja bakti atau tidak, jangan sampai ganggu kerja baktinya. Jadi mikir raudhah gitu ya. Kira-kira ini mau kerja bakti lagi kapan itu masih begitu minta maaf, saya nggak nggak bisa ikut kerja kerja bakti itu begitu. Sementara teman-teman saya diajak kerja bakti pada males semuanya. Ini yang sakit mikir kerja bakti, betul enggak Win? Betul. Yang sehat rodok males gitu kan ya, yang sakit mikir kerja bakti. Ini semoga saya ngomong begini teman-teman enggak males lagi kerja bakti ini. Karena kerja bakti belum usai. Ya, kerja bakti belum belum usai dan akan selalu ada di raudhah ini kerja bakti insyaallah. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada yang menonton tayangan ini tolong doakan Pak Tarmin kirimkan Fatihah ya eh, dan mintakan ampun kepada Allah taala dan untuk semarakan saya kalau Pak Tarmin punya kesalahan tolong dimaafkan ya. Tolong dimaafkan. Terima kasih.